Siapa yang tidak ingin untuk menjadi salah satu dari mereka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum finnar illa wahida semuanya dalam neraka kecuali satu golongan Masya Allah Semuanya terancam bin kata Nabi. Illa wahidah. <clears throat> Kecuali satu golongan. Itu misalnya ma'ana alaihi wa ashab. Sehingga golongan ini dijuluki dengan al firqatul najiyah. Golongan yang selamat. Karena Nabi mengecualikan dari mereka-mereka yang final dikecualikan al-jannah ma'ana alaihi wa ashabi yaitu yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Berarti golongan ini golongan an-najiyah, golongan yang akan selamat. Di dunia digambarkan pula dalam hadis-hadis yang sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq mansurun إلى قيام الساعة لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم digambarkan kata Nabi akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di kebenaran mansurun yang selalu ditolong dan dimenangkan. La yadurruhum man khazanahum. Tidak merugikan mereka sedikit pun orang-orang yang meninggalkan mereka atau yang mengacuhkan mereka yang tidak mau menolong mereka. Tidak merugikan mereka sedikit pun orang-orang yang memboikot mereka. Dan demikian keadaan mereka ilahnya besar disebutkan cirinya satu bahirina al haq tegak di atas kebenaran dan kedua mansurun selalu ditolong maka golongan ini pun kadang dijuluki dengan taifatul mansurah atau at-taifah al-mansurah golongan yang akan dimenangkan golongan yang selalu jaya demikian pula digambarkan oleh para ulama dari kesimpulan ayat dan hadis ini bahwa mereka-mereka yang najiatun mereka-mereka yang mansuratun adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah dan selalu bersama jamaah. Berpegang dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bers selalu bersama al-jamaah yang kata Nabi tidak ada yang selamat kecuali al-jamaah. Maka siapa yang tidak bersama jamaah jangan bersama, jangan berharap dia akan selamat. Karena dikatakan oleh Nabi dengan keselamatan dan dikecualikan dari kata-kata final adalah al-jamaah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Demikian pula al-jamaah dengan makna yang kedua, yaitu kaum muslimin dan penguasanya. Siapa yang kharaja alal hukam wa kharaja anil jamaah keluar dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya kemudian memberontak kepada penguasanya menentang penguasanya jangan berharap mereka menjadi seorang ahlul jamaah. Tidak pantas menyatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak mengikuti sunnah, tidak pula bersama jamaah. Kau muslimin yang salah hormati. Maka saya, saya, saya maksud adalah keutamaan ahlu sunnah. Yang di akhirat diberitakan mereka akan selamat. Yang di dunia dikatakan mereka akan menang yang dikatakan prinsipnya, pegangannya adalah sunnah dan jamaah. Betapa hebatnya mereka. Betapa tingginya mereka. Betapa mulianya mereka. Tetapi pertanyaannya, siapa mereka? Kalau secara teori mudah dikatakan. Siapa yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat? Kan begitu. Itulah ahlu sunnah yang pasti selamat. Yang muahirina alal haqqi yang berpegang dengan sunnah wal jamaah mereka lah yang akan mansurah, yang akan ditolong. Itu lafzon sarihan tertulis dalam hadis. Terucap oleh Rasulullah SAW dan dihafal oleh kaum muslimin. Pertanyaan kami tadi adalah, kamu dan saya, kita semua, apakah kita berharap dan kita merasa yakin kalau kita sudah menjadi benar-benar ahlu sunnah wal jamaah? Ketika ditanyakan kepada para imam-imam, seperti Imam Ahmad rahimahullah, siapa Taifatul Mansur? Dijawab, kalau bukan ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ditanyakan kepada yang lain, dinukil oleh Imam Bukhari juga. Dijawab ahlul ilmi. Para ulama. Kalau bukan orang-orang yang berilmu, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Khairuddin, a'azakum Mengapa mereka para ulama secara sepakat menyatakan bahwa firqatun najiyah ataupun taifatul mansurah ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah al ulama ahlul haji orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang merupakan ahlul haji kenapa mereka menyatakan seperti itu karena untuk menjadi seorang pengikut al jamaah pengikut para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in untuk menjadi seorang pengikut sunnah ajaran Rasulullah SAW tidak mungkin ada jalur lain kecuali jalur riwayat. Nggak mungkin melalui mimpi-mimpi, nggak mungkin melalui khayalan, nggak mungkin melalui tebak-tebakan. Kayaknya begini saja, kayaknya begitu saja, nggak mungkin. Maka nggak ada cara lain kecuali mencari riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW benar-benar berkata seperti itu, benar-benar berbuat seperti itu, benar-benar beliau mengajarkan seperti itu. Dan itu yang mengerti adalah ahlu haji. Sehingga yang disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. <coughs> Qul inna Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu. Terus yang jual bagaimana? Apakah mereka ahli sunnah? Allah. Namanya orang bodoh. Nebak-nebak. Kadang benar, kadang salah. Jalannya hanya menduga-duga. Saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah. Saya salafi, saya pengikut sunnah, saya pengikut jamaah. Jamaah itu kayaknya ini. Kayaknya sunnah yang itu. Sepertinya ini. Karena Allah dengan takharusan, wawanna, dengan tebak-tebakan, dengan menduga-duga, ini masalah agama, masalah jannah nar, masalah neraka dan surga. Masalah yang kekal, na'udzubillah. Kalau sampai salah, akan selama-lamanya khalidina fiha. Ini mengerikan sekali. Maka yang penting adalah bukan pengakuan, tetapi pembuktian. Yang terpenting adalah pembuktian, bukan pengakuan. Kalau pengakuan-pengakuan Yahudi dan Nasrani juga mengaku bahwa kami ahlul jannah, kami ahlul jannah. Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku bahwa kami abnaullah wa ahibba'u, kami anak-anak Tuhan, kami kekasih-kekasih Allah, kata mereka. Ada pun dalam pengakuan-pengakuan mereka berkata tidak akan menyentuh kami api neraka illa ayyaman ma'dudan kecuali beberapa hari saja. Itu semua pengakuan. Tapi apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buktikan. Kemarikan, datangkan bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Apakah Indah kemahdi Apakah kalian punya perjanjian dengan Allah bahwa kalian akan selamat? Apakah kita punya perjanjian dengan Allah bahwa kalian akan diselamatkan dari api neraka dan pasti masuk surga? Maka dalam masalah jannah pun tidak boleh kita memastikan diri kita. Dalam masalah jannah dan neraka tidak boleh kita memastikan di dunia ini. Oh kita pasti selamat dari api neraka. Kita pasti masuk surga. Tidak Berharap silakan. Berharap pada Allah. Ya Allah masukkan kami ke dalam jannah. Dan takut dari adab Allah. Ya Allah jauhkan kami dari adab neraka. Kau muslimin yang saya hormati. Karena yang namanya syahadat bid'ah persaksian dengan surga dan neraka bagi seorang yang masih hidup adalah bid'atun muhdatsah disebutkan dalam syarah aqidah tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Sehingga kalau ada beberapa saudara kita yang menyebutkan bahwa kita harus yakin kita masuk surga, maka itu kekeliruan beliau, kesalahan beliau. Yang benar justru tidak boleh memastikan berharap pun, Asyhadatu bid'ah mempersaksikan dengan pasti si fulan ahlu surga, si ahlu nar, ini ahlu neraka, ini ahlu jannah, tidak boleh. Mengapa demikian? Karena al-qulub baina asba'aini min ar rahman. Karena yang namanya hati-hati manusia di dijua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Artinya manusia berubah-ubah. Kadang naik imannya, kadang turun. Kadang dia mukmin, kadang berubah jadi kafir. Ma'udzubillah min zalim. Dan itu masih mungkin selama hidup di dunia. Lianna al-qalb yusamma qalb liannahu yataqallab. Karena hati ini disebut dengan qalb, qaf, lam dan ba dari kata qallaba yataqallabu yang selalu bergoncang, selalu berubah, selalu berganti-ganti. Bahkan nanti dikabarkan oleh Nabi alaihi wasallam di akhir zaman terjadi fitnah-fitnah lain yang mudlim. Bahkan demikian banyaknya seperti anyaman tikar udan udan. Sapi ada seorang yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore mukmin, pagi sudah kafir. Kalau sudah mukmin sore, berubah jadi kafir, maka jangan tanya yang berubah dari sunnah ke bid'ah. Terlalu banyak. Pagi ahlu sunnah, sore sudah ahli bid'ah. Sore masih salafi, pagi sudah khalafi. Sudah ahlul hawa. Wahai yang menginginkan untuk mendapatkan jannah, yang menginginkan untuk dijauhkan dari api neraka, Wahai orang-orang yang menginginkan untuk meniti jejak salafus saleh, wahai orang-orang yang menginginkan untuk menjalani jalan ahli sunnah, hendaklah kalian belajar, mengkaji ilmu, Mencari kalau Allah, kalau Rasul. Membahas Al-Quran. Mempelajari sunnah-sunnah. Ucapan-ucapan Rasulullah. Agar kita benar-benar seorang sunni. Agar kita benar-benar menjadi salafian. Mengikut salaf. Ini Kalimat salaf. Kalimat ahli sunnah. Kalimat yang semakna dengan itu. Itu bukan nama kelompok. Bukan nama organisasi itu adalah nama untuk menjelaskan kemana kita harus berjalan. Ahlu sunnah artinya kita harus mengikuti sunnah. Wal jamaah artinya kita harus menjalani bersama jamaah. Firqatun najiyah karena Nabi menyatakan selamat mereka yaitu yang seperti aku dan sahabatku. Maka tidak cukup hanya dengan label saya masuk salah. Nah, cukup. Dan nggak cukup hanya dengan membuat kartu anggota. Saya sudah punya kartu anggota salafi. Ya. Ini bukan organisasi, bukan kelompok, bukan jamaah-jamaah sempalan. Bukan. Ini pemahaman wahai kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau kalian ingin selamat, ikutilah salaf. Itu maknanya. Makanya saya katakan bukan ajaran baru. Sudah dibahas, sudah diajarkan, sudah dipelajari, sudah diketahui sejak lama. Sebelum adanya NKRI, sebelum adanya Saudi, itu sudah dipelajari. Sudah disampaikan oleh para imam, oleh para imam-imam. Makanya jangan kaget kalau pondok-pondok yang dulu sudah ada kalimat pondok salafiyah. Sudah ada ahlu sunnah wal jamaah sudah di mulut kaum muslimin semuanya. Kenapa? Karena memang itu barang lama, sudah dikenal oleh para salafus saleh, sudah dikenal oleh para a'immah. Tetapi mereka mengenalkan, menyebutkannya adalah untuk mengajarkan. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnah, hendaklah kalian tetap bersama jamaah. Dan istilah salafiyah juga mereka menyampaikannya untuk mengingatkan kembalilah kepada para salaf. Yaitu para sahabat radhiyallahu Ketika bicara tentang Taifatul Mansurah, maknanya hendaklah engkau zahirina alal haq agar mansurun. Ketika berbicara firqatul najiyah, golongan yang akan selamat, diingatkan bahwa mereka yang selamat itu kata Nabi, misluma ana alaihi wa ashabi," yang seperti aku dan sahabat-sahabatku. Maka kaum muslimin yang selamat. Yang penting itu bukan pengakuannya, tetapi pembuktian pelajari apa yang disebutkan dalam semua ucapan-ucapan para ulama saja, Dan pelajari apa yang dikatakan oleh Nabi Wasallam. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, tentunya kita harus mencari riwayatnya. Hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat. <coughs> Apakah bisa Apakah cukup <coughs> waktu kita? Seumur hidup kita nggak akan cukup. <coughs> Nggak akan cukup. Terlalu banyak. Kamu satu kitab saja, satu haji atau satu kitab haji ada yang enam jilid, ada yang empat jilid. belum pembahasan fikihnya. Kitabnya An-Nawawi rahimahullah Syarah Muhadzab berapa puluh jilid. Demikian pula Al-Mughni dari Madhab Hamdan. Demikian pula Al-Hawi. Qul min hazakumullah. Kita kita besar Maka kaum muslim, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buktikanlah kalau kita tidak ahli sunnah. Kita pelajari sunnah demi sunnah dan kita hidupkan. Kita pelajari hadis demi hadis dan kita amalkan. Kita pelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kita mempelajari fikih-fikih salaf Fiqh, fiqh sunnah. fiqhnya yang dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Agar kita jadi ahlu sunnah. Agar kita benar-benar mengikuti sunnah. Baru kita mendapatkan ar-rif'ah. Baru kalau terbukti pada pengamalannya, pada akidahnya, pada prinsip-prinsipnya, terbukti pada ucapan-ucapan ikrarnya, baru dia akan mendapatkan ar dunia fid dunya wal akhirah. Mendapatkan kemuliaan. Yang Allah katakan yarfa'illah. Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Dan Allah juga menyatakan Innama yasyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan memiliki khasyah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, من عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حقرهم سقط عن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم Siapa yang memuliakan para ulama ahlul hadis, <clears throat> maka dia akan dimuliakan di mata Rasulullah SAW. Siapa yang merendahkan ahlul hadis, maka dia akan direndahkan di mata Rasulullah SAW. Ahlul hadis dibina. Karena mereka lah yang paling pantas disebut ahlul sunnah. Mereka lah yang paling pantas disebut sebagai ta'ifatul mansurah. Mereka yang paling pantas disebut al-firqatul najiyah. Maka itu, Jangan kita mengucapkan kalimat yang merendahkan mereka. Atau menjatuhkan mereka. Para ulama, para imam, imam ahlul haji. Musa bin Harun menceritakan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah ditanya Ya Aba Abdullah, aina natlubul budala? Wahai Abu Abdullah, kemana kita mencari al-budala? Al-budala adalah orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu yang akan menuntun dia, atau di istilah lain wali min auliyaillah. Di mana kita mencari aulia Allah, wali-wali Allah? Fasaka saat. Maka Imam Ahmad terdiam sejenak hatta dhananna annahu la yujib hingga kami mengira bahwa beliau tidak menjawab ternyata beliau kemudian berkata in lam yakun ashabul hadis fala adri kalau bukan al hadis aku tidak tahu lagi siapa mereka tidak mungkin seorang menjadi budala aulia orang-orang mulia wali-wali Allah. Tidak mungkin tanpa sesuatu yang menyebabkan mereka mulia, yang menyebabkan mereka menjadi Habibullah, dicintai Allah. Tidak mungkin tanpa sesuatu sebab. Dan sebab itu adalah al-ilmu yang diamalkan. Maka kalau bukan ahlul hadis, siapa lagi? Banyak orang yang ingin menjadi wali. Bahkan sampai mereka melatih diri dengan berbagai macam zikir. Tetapi tidak memiliki ilmu. Sehingga mereka mencari kewalian itu di gua-gua, di kuburan-kuburan, di tempat-tempat keramat. Bukan menjadi wali. Bukan menjadi wali Allah, tapi menjadi wali syaitan. Bahkan sebagian mereka stres. Gila. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Al-Qawl Ibn Ahmad Az-Zabidi rahimahullah juga menyatakan bahwa Imam Ahmad pernah berkata وقد al hadis الحديث al المحافظ Imam Ahmad pernah berkata ketika melihat para ahli hadis dalam keadaan memegang lembaran-lembaran dan memegang tinta ingin mencatat hadis-hadis, masya Allah. Berapa orang kalian yang megang kertas? Mencatat. Empat atau lima orang top Yang lainnya ciping, ya kuping. Kedengaran suku, nggak kedengaran nggak apa-apa. Kalau ingat ya Alhamdulillah. Nggak ingat ya nggak apa-apa. Kenapa dah semangat? Jangan sampai terlupakan. Saya catat. Imam melihat mereka dengan catatan-catatan mereka, dengan pena-pena mereka. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? hadihi. Ini yang kalian lihat ini. Surujul Islam. Hadihi surujul Islam. Inilah cahaya-cahaya Islam. Pelita Islam. Kenapa dikatakan sebagai pelita? Menerang. Menerang. Ketika terbenam matahari, Ketika terbenam bintang-bintang, artinya ketika para ulama wafat, muncul pelita-pelita. Kok masih ada cahaya? Padahal para imam-imam sudah meninggal. Ternyata Alul hadis tadi masih memiliki catatan-catatan ilmu. Pelita. jenis Islam. Aku mendengar waktu itu kala Rasulullah SAW. Aku mendengar hadisana fulan an fulan an fulan anna Rasulullah SAW kana masih terjaga ilmu tadi dalam catatan mereka. Masih terjaga dalam hafalan mereka. Masih terjaga dalam pengamalan-pengamalan mereka. Sehingga dikatakan hadihi surujul Islam. Inilah cahaya-cahaya Islam. Pelita-pelita Islam yang akan menerangi manusia. Berkata Abu Bakar Muhammad bin Abbas bin Walid bin Mahdi al Sa'ib. Kalau hadatsana Salih bin Muhammad Ar-Razi ketika ditanya oleh seseorang siapa orang yang akan selamat? Siapa golongan yang akan dimenangkan? Siapa ahli sunnah wal jamaah? Jawabannya sama dengan para imam-imam seperti Imam Ahmad. Qala idza lam yakun ashabul hadis humul abdal fala adri manil abdal. Kalau bukan ashabul hadis sebagai abdal Allah, aku tidak tahu lagi siapa wali-wali Allah. Aku tidak tahu lagi siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah mencintai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah mencintai orang yang beriman dan beramal saleh. Allah mencintai orang yang berjuangkan agamanya ila ya akhir. Baik. Apakah bisa beramal soleh kalau dia tidak tahu mana yang soleh, mana yang toleh? Apakah bisa seorang beramal soleh kalau dia tidak mengerti mana hak, mana batin? Kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak mengerti hadis? Tidak mungkin. Kalau kau sedikit terus bagaimana? Ya berarti sedikit. Yang dia amalkan. Qul yang banyak salahnya, kekeliruannya. Maka jangan berhenti belajar. Kalau boleh, fardhatun ala kulli muslim. Kalian gagal bisnisnya paling cuma miskin atau bangkrut. Kalian gagal memahami jalan yang benar, ses Mana lebih mengerikan? Bangkrut atau sesat? Hendaklah kita pandai-pandai berhitung. Bahwa yang sehari dengan yang 50 ribu tahun, itu lebih penting yang 50 ribu tahun. Ini azabullah pandangan yang benar. Sehari di dunia, 50 ribu tahun di akhirat. Kalau hari dan akhirat 50 ribu tahun hari di dunia. Artinya perbandingannya. Maka yang kekal abadi harus lebih kita pikirkan dari perkara dunia yang sesat. Yang fata morgana. Yang seperti sekilas pintas kemudian hilang. Itu dunia. Apakah kita menghabiskan umur kita untuk sesuatu yang sementara ini? yang hanya sepintas silat, kemudian kita melupakan sesuatu yang akan kekal abadi di akhirat kelak. Bagaimana kita menghitung? kaifatah kumun Bagaimana kalian menghukumi? Khulun azakumullah. Ad-dunya yusama dunya li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena dia dani. Id antum bil'udwatil quswa bil'udwatil dunia, wahum disebutkan quswa dan dunia quswa yang tinggi dunia yang rendah mana dunia itu artinya rendah daning ikhwan bin Allah, maka sungguh sungguh sungguh sungguh sangat aneh kalau seorang mengaku sebagai ahlu sunnah, tapi dia tidak belajar, nggak ngaji, nggak menggali sunnah demi sunnah, nggak menggali ucapan akwal para ulama tentang ayat dan hadis. Apa mana ayat ini? Apa mana hadis ini? Setiap hari dia belajar, setiap malam dia belajar, itu masih kurang. Waktu kita untuk mempelajari jalan ini. Maka ikhwan betapa mudahnya sebagian kita terbawa fitnah. Betapa mudahnya sebagian kita terbawa dengan syubuhat. Betapa mudahnya sebagian kita terbawa dengan aliran-aliran sempalan. Tiba-tiba berubah menjadi khawarij. Atau berubah menjadi na'udzubillah, mutaparrif, gulu, ekstrim. Tiba-tiba berubah menjadi dal. Kenapa? Mengapa demikian? Karena masalah kurangnya ilmu. Kamu tidak mempelajari dengan baik dan tidak memahami secara utuh. Kata Imam Nasai rahimahullah, "As-sunnah hisnun hasin." Sunnah itu benteng yang kokoh. Yang hasin yang benar-benar melindungi. Kalau kita mengerti sunnah, mengamalkan sunnah, maka benteng kita kokoh tertutup rapat dari manapun subuhat datang akan tertolak. Dari manapun tipuan-tipuan subuhat datang tidak akan berhasil masuk karena bentengnya kokoh. Tetapi yang kalau yang kita pelajari sangat-sangat sedikit, yang ini tertutup, yang ini terbuka. Yang kita nggak tahu, pintunya terbuka, subuhat untuk masuk. Mereka menyampaikan syubhat kamu akan berkata, kayaknya benar. Berarti selama ini tetap kita salah. Lihat. Alhamdulillah. Membenarkan bid'ah syubhat yang menyimpangkan manusia dari jalan yang benar, kemudian dia menyalahkan para ulama, para asatidahnya. Memang mereka ini terlalu ini terlalu itulah akhir. Kok mudah sekali termakan oleh syubhat? Iya, karena bentengnya rapuh. Karena bentengnya rapuh yang dipelajari dari sunnah-sunnah sangat-sangat sedikitnya. Belum lengkap. Sehingga masih banyak bolong-bolongnya. Masih banyak sekian yang tak tertutup. Bentengnya. Sederhana sesungguhnya untuk memahaminya. Kalau engkau diberi pengkaburan, kemudian engkau tahu sunnah, tentunya akan mudah menjawabnya. Maaf, dalam masalah itu sudah ada hadis sahih begini begini begini. Apakah dia akan terbang Tidak akan terbang Karena dia sudah tahu ahlu sunnah harus berpegang dengan sunnah. A'udhu alaiha bin nawajid. Jadi dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat. Tetapi kamu tidak tahu. Walaupun tekadnya ingin berpegang dengan sunnah. Tapi tidak tahu. Dalam masalah itu ada hadis Sahih. Dia tidak tahu. Maka apa yang diucapkan oleh orang tadi terkesan benar. Kayaknya itu lebih dekat dengan sunnah seperti Mulai ya, terbawa dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ikhwani biddina azakumullah. Kata Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah. إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا kalau aku melihat mereka ahlul haji. Seakan-akan aku melihat Nabi masih hidup. Hati-hati, jangan dipahami dengan bulu. Tetapi dipahami bahwa mereka ashabul hadis alimun bil hadis. Ulama yang mengerti dan mengetahui riwayat-riwayat dari Nabi saw Alaihi sekian banyaknya hampir seluruhnya. Maka kalau engkau melihat ashabul hadis, maka seakan-akan engkau melihat Rasulullah SAW. Ketika engkau tanya, apa hukumnya ini? Allah Rasulullah SAW. Apa hukumnya itu? Allah Rasulullah SAW. Apa hukumnya ini? Diriwayatkan dalam riwayat riwayat begini-begini sampai para sahabat dan sahabat melihat Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Setiap ditanya, Allah haddatsana fulan an fulan an fulan. Qala fulan bahwa Rasulullah SAW kada wa Selalu dengan Allah Rasulullah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sehingga Tirmidzi juga menulis siapa yang kita bini ada di rumahnya maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah yang takallam ada Rasulullah SAW berbicara karena ada kitab hadis seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah SAW yang berbicara tetapi dilewati saja oleh pemiliknya keluar masuk, pergi lagi ke tokonya, pulang lagi, ambil lagi kerja, pulang. Oh, ini adalah ada Rasulullah yang lagi berbicara ini, dalam kitab ini. Tidak dibuka, tidak didengar karena apa kata Rasulullah SAW. Sayang sekali. Ada Rasulullah SAW lo Kita tidak perhatian. Kita tidak mau mendengar. Kita nggak hadir. Tidak hadir atau tidak membuka. Maka kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat ashabul hadis, para ulama al hadis, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW di antara atau melihat Rasulullah SAW masih hidup. Karena dihidupkan semua amalan-amalannya, disebutkan dihidupkan semua riwayat-riwayatnya, ucapan-ucapannya, maka seakan-akan hadir di situ tanya. Kalau kita tidak meyakini khurafat, bahwa Nabi benar-benar hadir di sini atau rohnya hadir di sini tidak. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa orang tadi beramal dengan amalan sunnah Rasulullah, menjawab dengan ucapan Rasulullah, dengan perbuatan Rasulullah, dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Laisa qaumun 'indi khairun min ahlil hadis. Enggak ada satu kaum pun menurutku yang lebih baik daripada ahlul hadis. La ya'rifuna illa al-hadis. Tidak mengenali kecuali hadis. Tidak mengetahui kecuali hadis. Masya Allah. Aku tidak melihat orang yang lebih utama dari mereka para ahli hadis. Maka beliau berkata lagi, Ahlul hadis afdalu man takallama fil ilmi. Ahlul hadis adalah orang yang paling bagus dalam berbicara tentang ilmu. Yang ini berbicara tentang ilmu. Tetapi dengan apa? Dengan ilmu. Yang ini berbicara tentang ilmu katanya. Tapi ternyata dengan manamat. Dengan mimpi-mimpi, saya bermimpi, saya bermimpi, saya bermimpi. Yang ini berbicara tentang ilmu katanya ternyata dari taklid katanya katanya dari dunia seperti ini lahir tapi ada seorang ahli hadis berbicara tentang ilmu kamu lihat akan berbeda sebab yang dikatakan selalu qala Allah qala Rasul selalu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka afdalu man takallama fil ilmi. Kalau ahlu sunnah itu seperti yang digambarkan tadi, Ahlul Haji. Wallahi kita minder. Wallahi, wallahi kita minder. Siapa kita? Dibandingkan dengan mereka, ahlus sunnah yang sesungguhnya. Yaitu para ahlul haji. Pantas kalau dikatakan sebagai firqatul najiyah, golongan yang akan selamat. Pantas kalau dikatakan taifatul mansurah, golongan yang akan dimenangkan. Pantas kalau mereka adalah zahirina alal haq. Orang yang selalu menegakkan al-haq. Kata Abu Bakar bin Ayyash. Rahimahullah. Dalam kitab Ma'rifatul Ulum al-Hadith. Qala inni la arju an yakuna ashabul hadith khairun nas. Sungguh aku sangat berharap bahwa ahlul hadis itu adalah sebaik-baik manusia. Mengapa demikian? Beliau terangkan sebabnya. Yuqimu ahaduhum bibabi. Salah seorang mereka berdiri di pintu rumahku. Menunggu hadis. Menunggu riwayat. Ingin mencatat satu hadis. Falsya'a yarji wa yaqulu Abu Bakar jami'a hadis ifa'al. Padahal dia kalau mau dia pergi dan berkata haddatsani ya Ayyash. Menyampaikan kepada kaum Bakar bin Ayyash. Terus. Jadi kalau mau berdosa mudah sekali, tapi dia tidak mau berdosa. Ini hebatnya luka itu. Dia mengadakan perjalanan jauh sekian lama, bahkan satu bulan lebih untuk mengambil satu. Padahal kalau saja dia mau berkata, saya mendengar dari si fulan. Enteng sekali dia kita. Iya kan? Aku mendengar dari si fulan. Tapi mereka tidak mau berdusta. Dia sudah tahu hadisnya. Tapi dari jalan yang tidak alim dari si fulan. Kamu dari mana si alam? Ternyata si alam masih hidup di negeri lain. Dia datang untuk mencari sangat yang alim, untuk mencari yang lebih dekat lagi. Khulilun lebih dekat kesalahannya. Qala <clears throat> dikatakan illa annahum la yakdibun. Mereka sampai menunggu aku di depan pintu. Nunggu sampai Abu Bakar bin Ayas keluar, kemudian minta tanya hati. Kalau dia mau berpesta, bisa. Tapi sayang, Abu Bakar Alhamdulillah, mereka tidak mau berpesta. Khalifin azakumullah. Berarti makna alaikum bisunnah. Apa maknanya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Apa maknanya? Atas kalian tuh berpegang dengan sunnah. Apakah tidak terkandung di dalamnya belajar? Atas kalian tuh berpegang dengan sunnahku. Tapi sunnahnya tidak pernah tahu. Bagaimana? Bisakah berpegang dengan sunnah? Maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya dan kepada seluruh ahli sunnah dan seluruh para pengaku ahli sunnah. Dan tentunya aku bersamanya di dalamnya. Hendaklah kita mengaku ahli sunnah dengan membuktikan, mempelajari sunnah demi sunnah, menghidupkan sunnah demi sunnah, dan mempelajari kitab demi kitab dari para ulama. Apa yang kita bisa? Apa yang kita mana? Harus kita sisakan waktu ini adalah perkara yang sangat penting. Agar jangan sampai kita hanya bermodal pengakuan-pengakuan, tapi tidak memiliki bukti. Maka ketika dikatakan hati burhanakum, kita bungkam, nggak bisa berbuat apapun, nggak bisa berbicara apapun. Hati burhanakum in kuntum sadiqin. Buktikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Allah kata Malik bin Anas, "As-sunnah safinatu Nuh." Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang menaikinya selamat. Wa man taqallafa anha ghuriq. Sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya, walaupun dia menaiki gunung yang tertinggi sekalipun sebagaimana ucapan anaknya, سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء لا عاصم اليوم kata Nuh hari ini nggak ada عاصم اليوم nggak ada penolong kecuali Allah swt, Wa nggak mungkin bisa berlindung dari azab Allah tapi tetap mencari gunung yang lebih tinggi yang lebih tinggi tetap tenggelam pahala dan maut terhalang oleh gelombang dan hilang halah maka sunnah demikian pula. Kata Imam Malik rahimahullah, safinatu Nuh. As-sunnah ini seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat. Dan siapa yang takhallafa anha wuriq. Siapa yang menyelisihinya dia tenggelam. Tenggelam dalam kesesatan. Tenggelam dalam syubuhat. Tenggelam dalam gelombang kesesatan yang demikian banyaknya. Gelombang syubuhat yang demikian banyaknya. Gelombang-gelombang pengkaburan dari sekian banyak kelompok-kelompok sesat yang mereka menguasai media-media massa, media cetak, media elektronik, media internet dan seluruhnya. Tenggelam. Kalau kita nggak menaiki perahu Nabi Nuh, yaitu sunnah Nabi, kita tenggelam. Baik, apa makna rakibah? Apa makna menaiki? Mempelajari sunnah, mengamalkan. Mengkaji sunnah, mengamalkan. Mengkaji sunnah, mengamalkan. Kalau tidak, tenggelam kita. Terhempas dengan gelombang syubhat. Yang terlalu banyak dan mereka tidak ringan atau subhatnya tidak mudah kita bisa jawab. Banyak subhat-subhat yang betul-betul rumit. Yang kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama, kita tidak akan selamat. Kalau nggak dibimbing oleh mereka para ulama dengan izin Allah Subhanahu wa taala nggak akan sama. Alhamdulillah. Kita selalu konsultasi dan bertanya kepada mereka para ulama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dengan upaya dan usaha kita untuk mempelajari sunnah, mengkaji sunnah, bertanya tentang sunnah kepada para ulama dan terus berjalan di atas sunnah.